واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له atau yang lemah yang selalu butuh kepada nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu wa akhwati fillah, Kenapa? Badilul Anbiya wakil Agama para Nabi itu satu Itu Islam Islam Alhamdulillah di Tauhid Yaitu berserah diri kepada Allah Sebesar dengan Tauhid Itulah Islam yang dibawa seluruh bangsa Itu adalah Islam yang dibawa para nabi al istisna mulillahi bitauhid. Semua para nabi membawa satu wasilah. Yaitu membawa ajaran Islam yang datang dari Allah. Dan perhatikan bagaimana ayat tadi Bapak Ibu yang paling wafat itu rahmatullah. Bagaimana Islam itu dapat kita raih jadi wasilah. Allah kaitkan Islam ini dengan salah satu anggota tubuh ini dikhususkan. Apa salah satu organ tubuh kita yang disebut oleh Allah? Sodrom, dicabutnya pembawa ilmu Di antaranya Nabi menjelaskan min asrati sa'ah ayyul tamasal ilmu alil asrati. Di antara tanda hari kiamat ilmu itu dicari dari orang-orang kecil. Ini menunjukkan kerusakan itu takdir Allah dalam hidup akan membalikkan. Sudah banyak. Mungkin di antara kita membuat tadi doa pengkaderan dai, telah berilmi persiapan jadi dai, empat tahun nanti akan jadi dai. Begitu kan? Mendaftar untuk ibu yang jalannya tidak selamat Ini ini nikmat Allah. Maka mudah-mudahan dari sesi ini kita bisa berfaedah sehingga kita bisa nasihat yang mulia tentang masalah ini kita ambil untuk keselamatan agama kita yang ilmu. Hanya والصلاة والسلام على رسول الله وبعد beliau disebutkan di dalam mukadimah ini dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW kemudian beliau mengusah mukadimah yang singkat ini itu pernah diriwayatkan dalam beberapa dalil bisa mandul They are kita tentang masalah Sulaiman Al-Ghari jazakallahu Khaira Dan risalah ini tulisan ini yang telah meringkasnya dan menulisnya saudara di jalan Allah yaitu Tuhan bin Sulaiman Al-Ghari semoga Allah membalas beliau dengan mereka Risalah Sawirul Hasmi Azimatul Qaidah nasihat beliau yang pertama beliau ingatkan nasihat secara umum Antamim Adari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Beliau kemudian membawakan sebuah dalil yang diriwayatkan dari kami Adari sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nasihat agama adalah nasihat ingat kalau beliau mengatakan ini adalah nasihat kebaikan inilah agama kita. Kalau kita sudah menjauh dari nasihat, akhirnya tidak ada lagi agama pada kita. Orang mukmin bisa ditolak, kemungkaran akan bisa ditolak. Taqdim Nasihat kemudian penjelasan Imam Nawawi kemudian beliau terkait dengan mendapatkan manfaat menjauhkan madorot. Orang yang disayang itu kan madorotnya dijauhkan, manfaatnya didapatkan kan begitu kan? Menyayang itu kan tujuannya mendatangkan kebaikan pada dia, menjauhkan apa? Madorot. Bisa tidak ini dilakukan orang yang tidak menyayangi? Bisa kan? Eh, orang yang tidak punya ilmu bisa nggak mendapatkan manfaat menggunakan madorot? Nggak bisa. Walaupun dia menyangka bisa, kenyataannya itu terjadi. Contoh bisa. Contoh. Ini biasanya terjadi. Contoh sudah. Wanita, ibu-ibu, ya, dengan pria, bapak-bapak ini sama-sama menyayangi anaknya. Sama-sama menyayangi anaknya. Ya kan? Coba, bagaimana cara ibu-ibu rumah dengan perempuan menyayangi anaknya? Antara istrinya dengan su apa, suaminya atau bapaknya dengan ibunya cara menyayangi anaknya beda kan? Misalnya kasusnya sama. Anaknya nangis, minta diberikan trompet, Gimana kalian punya? Gimana kalian punya gaya? Sudah berikan saja. kita. ya? dia berada di studio. Bagaimana kalau bantu orang-orang yang memang mereka adiknya untuk berdoa. Kita doakan. Sementara kita apa? Kita ambil belajar ilmu, belajar. Itu mana? Ya. Karena banyak sekarang ini kita pun kadang-kadang itu secara tidak sadar dipaksa ke sana. Kita membuat tempat ngaji saja, kadang-kadang ini secara tidak sadar dibawa ke sana. Apa? pekaderan dari Ya, sebenarnya kan yang ngaji loh. Majelis pengajian kitab para salaf itu kan malah enak. Kenapa? Yang belajar itu tidak mikir dirinya gitu loh. Nah, aku mah aku dan berdikari dan begitu. Kalau majelis pengajaran dai itu pikirannya apa? Wah, udah merampok jadi dai nanti gajinya sekian sekian. Akhirnya belum waktunya keluar masa keluar padahal dia selama pergajian itu masuknya cuma 10% tapi sudah dapat ijazah jadi 4 tahun dipikir di majelis pengadilan jasa ini masalah yang harus kita bahas. karena sekarang orang itu zaman cenderungnya العلم खुदा का उनको जाओ उनका नहीं है उनका ऊपर कोई कहते नहीं mana dicakupan untuk kita. Nah, nanti penuntut ilmu juga begitu, gimana gurunya cukup kita. Ini gara-gara gara-gara kira-kira itu begitu. Tapi murid gurunya memiliki yayasan, muridnya gak puas sama gurunya. Terus muridnya bisa mama yang harusnya seperti itu ditempuh dengan cara seperti itu itu cara pengambilan ilmu yang benar yang jujur apa tidak model kapal kapalan makanya digunakan bukan begitu lama ustaz memang lama tetapi tidak mesti sesuatu yang lama itu benar lama Tidak mesti sesuatu yang pada kaidahnya itu lama benar pembicaraan di dalam masalah ilmu dan banyak menyedikitkan berbicara dan banyak bersikap diam di dalam masalah yang dia tidak punya wilayah di dalam ilmu sebagaimana dibawakan oleh beliau kabar gembira tentang orang yang tidak menjadikan jidal di dalam agamanya ini Rasulullah SAW bersabda أنا زعيم بيت في رب الجنة لمن ترك المراء وإن كان مخيفا Saya memberikan jaminan dengan sebuah rumah di tengah surga minal mansur dan mana yang memansur dan mana yang dimansur mana yang merombak dan mana yang dirombak mana yang menghapus dan mana yang dihapus dan sebelum kamu mengetahui al-jam'a baina adillah bagaimana mengumpulkan dalil-dalil yang banyak yang kadang-kadang secara dalil adalah tidak cocok maka ini membutuhkan ilmu yang kuat maka nasihat beliau di dalam ilmu itu jangan kamu terpisah tergesa-gesa itu salah satu pintu yang menjadikan kita tidak selamat dalam hidup. Semua perusahaan, sampai ke saja, ketika ada fitnah tergesa-gesa, jadi fitnah. Nabi Musa di sana dipanggil oleh Allah Azza wa tergesa-gesa. Wa ma'ajala, wa ma'ajalaka anrau kita ya Musa. Apa yang menjadikan kamu terburu-buru meninggalkan kaum wahai Musa? saya tinggalkan di atas ajaran. Maka apa yang terjadi? Allah menyebabkan musibah, umat yang rusak menyebar. Itu salah satu tenda Dalam keadaan apapun terburu-buru itu adalah minasyaitan. Fitnahnya syaitan. Maka dalam ilmu kalau kita ingin najiyah, kalau kita ingin selamat, jangan menjadi orang yang terburu. Ilmu ini adalah jalan yang panjang. Kalau di antara kita mungkin sudah ada menempuh jalan dengan melalui cara-cara ilmu yang mungkin dibentuk dengan cara sekarang, belajar sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, jangan dipahami. Kalau sudah sekian tahun kita belajar dan sudah selesai, berarti kita sudah menjadi orang alim salah. Nah, jangan itu menjadi umur. viene a ser sehingga bisa kita pelajari semalam subuh. Ya, kan? semalam subuh kita bisa pelajari dengan cepat. Lalu yang kalau sekiranya kalian itu juga